Maka pada kesempatan siang hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Adabul Mufrad di mana telah disebutkan pada pertemuan sebelumnya tentang menyambung hubungan dengan kerabat yang mana kerabat adalah termasuk di antara golongan orang yang kita disuruh oleh Allah Ta'ala menyambung hubungan baik kepada mereka. Termasuk disebutkan pada pertemuan yang lalu bagaimana Umar Ibn Khattab menyambung hubungan yang baik Naam ketika beliau punya kerabat di Mekah maka Umar bin Khattab mengirimkan kepada saudaranya di kota Mekah sebelum dia masuk Islam dengan dikirimkan sebuah hadiah hadiah yang Umar bin Khattab sendiri tidak berkenan memakainya karena sutra sutra adalah pakaian yang yalbasu hadihi man la khalaqalah tidak boleh memakainya tidaklah memakai orang tersebut sutra tersebut kecuali dia tidak dapat bagiannya di akhirat maka Umar pun mengirimkan kepada saudaranya yang ada di Mekah yang dia belum masuk Islam untuk supaya tertarik dan menyambung hubungan dengan mereka maka kita masuk bab berikutnya bab babula yasubu walidai bab tidak boleh yasubu mencaci maki walidaihi kedua orang tua sab memaki mencaci maki kepada kedua orang tua bab tidak boleh mencaci maki kepada kedua orang tua. An Abdullah bin Amr dibawakan oleh Imam riwayat dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Naam. Qala berkata. Qala nabiyyu bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam minal kabairi kata beliau minal kabairi termasuk dosa-dosa besar minal kabair termasuk diantara dosa-dosa besar apa itu kata beliau ayastama rajulu walidaihi seorang mencaci maki kepada kedua orang tuanya seorang mencaci maki terhadap kedua orang tuanya. Naam. Lalu kata beliau, faqalu ya Rasul faqalu kaifa yastimu? Sahabat bertanya, kaifa yastimu? Bagaimana anak mencaci maki kedua orang tua? Sahabat heran, apa iya anak kok sampai memaki, mencaci maki kedua orang tuanya? Apa mungkin? Kaifa yastimu? Bagaimana seorang anak mencaci maki kedua orang tuanya? Qala yastimu rajula fayastimu abahu wa ummah. Maka Nabi menerangkan seorang mencaci maki orang lain. Seorang mencaci maki orang lain. Fayastimu abahu wa ummah, maka orang itu membalas makiannya. Membalas makiannya kepada orang tua, kepada bapak ibunya, orang yang mencaci maki. Hmm. Maka orang itu membalas cacian makian kepada bapak ibunya orang yang mencaci maki. Al hadis dikeluarkan Bukhari dalam Al Adab dan juga dikeluarkan oleh Imam Al Baihaki wa Muslim dalam Kitabul Iman. Barakallahu fiik. Jadi dalam riwayat ini bab tidak boleh mencaci maki seorang anak kepada bapaknya. Dan ini barakallahu fikum ditanyakan oleh para sahabat bagaimana mungkin terjadi seorang anak mencaci maki kepada bapak ibunya sendiri. Hmm. Karena tabiatnya orang yang baik, tabiatnya orang yang hatinya baik dia tidak akan mencela, memaki kepada bapak ibunya, kan begitu. Masa bapak ibunya sendiri caci maki? Fitrah orang tidak akan melakukan itu. Maka sahabat bertanya, "Kaifa yastim?" Bagaimana mungkin seorang anak mencaci maki bapak ibunya? Hakada. Maka Naam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan orang ini, yakni yastimu rajul orang ini mencaci maki orang lain. Maka orang lain itu membalas dengan memaki bapak ibunya. Hmm. Itu diantara contoh perbuatan durhaka seorang anak. Dia memaki orang lain Akhirnya orang lain membalas dengan memaki bapak ibunya sendiri. Para hmm. kalafik. Berarti dari hadis ini, dari hadis ini kita mengetahui termasuk kedurhakaan anak ketika anak melakukan suatu dosa memaki orang lain Akhirnya bapak ibu kita pun terkena makia. Sehingga oleh karena itu di sini diambil faidah oleh Abu Jamrah. Fihi dalil. Hadis ini menunjukkan ilmi hakil walidain. Hadis ini menunjukkan besarnya hak kedua orang tua. Ya. Besarnya haknya orang tua. Tidak boleh seorang marah lalu memaki-maki kedua orang tuanya. Kenapa? Karena ini termasuk hak yang paling besar ialah dijaga kehormatannya. Yang kedua, wafihi al-amalu bil ghalib. Beramal li'anna alladhi yasubu abar rajul yajuzu ayusubba aba akhar abah wa yajuzu alla yaf'al al ghalib ayujibahu binahwi kaulih di sini menunjukkan melakukan suatu amalan dikarenakan seorang mendapatkan sesuatu dari orang lain artinya ketika seorang dia mencaci maki orang lain secara umum orang lain akan membalas. Ya, orang lain akan membalas yang sejajar dengan perbuatannya. Maka di sini barakallahu fikum eh, di sini menunjukkan tidak bolehnya kita melakukan perkara dosa yang menjadikan orang lain ikut melakukan dosa yang sama kita lakukan. Seperti tadi, mencaci maki, akhirnya orang lain membalas. Perbuatan ini dilakukan dan akibatnya orang lain pun melakukan seperti yang kita lakukan. Waliyadzubillah. Mm -mm. Juga dalam hadis ini menunjukkan bolehnya murajaatu talib li syekhihi. Bolehnya seorang talib meminta penjelasan ulang dari syekhnya dengan perkara yang sulit dipahami. Mima yuskil alaih. Bolehnya seorang talib meminta kepada syekhnya mengulang apa yang sulit dia pahami. Contohnya tadi, ketika Nabi mengatakan, e, jangan kalian mencaci maki bapak ibunya. Sahabat heran, oh, apa iya? Masa ada seorang anak mencaci maki ibunya sendiri? Apa iya? Meskil. Karena umumnya orang hormat kepada bapak ibu. Kok ternyata ini ada orang kok mencaci maki ibunya sendiri. Ya, keluar dari tabiat yang baik. Ternyata dia bertengkar dengan orang lain menjadikan bapak ibunya kena imbasnya. Ya. Berarti kata Ibnu Hajar, Kata Ibnu Hajar menukil ucapan Ibnu Battal Hadal hadisu aslun fi sadid dara'i. Hadis ini kata Ibnu Battal hadis ini sebagai pokok kaidah tentang sadud dara'i mencegah perbuatan jelek sebelum terjadi. Artinya ketika ingin bapak ibunya tidak dimaki orang, ya jangan memaki orang. Tahan diri. Tinggalkan perkara yang menimbulkan orang lain jadi mencaci maki bapak ibu kita. Ya. Satu dara'i. Mencegah tindakan yang akan memunculkan perkara yang jelek. Tahan lisan. Ya. Demikian pula dari hadis ini yukhad minhu anna man ala fi'lihi ila muharram yahrum alaihi dzalikal fi'l wa illam yaqsud ila ma yahrum. Berarti di sini menunjukkan menunjukkan juga seorang barang siapa yang melakukan sesuatu yang muharram maka yahrum alaihi dzalikal fi'l. Berarti hal yang haram itu dilarang untuk dia lakukan. Kalau ada sesuatu yang haram, jangan dia lakukan. Walaupun tujuannya bukan melakukan hal yang haram, contohnya apa tadi? Dia tidak mencaci bapak ibunya. Yang dia maki adalah temannya. Tapi teman kita ini akhirnya mencaci maki bapak ibu kita. Dasar anaknya fulan, ibunya fulan. Hanya bapak ibu kita kena. Nah, berarti perbuatan yang muharram mencaci maki orang lain tadi barakallahu fikum itu menjadi sebab bapak ibu kita kena perbuatan yang eh, dicelaknya bapak ibu kita. Berarti apa? Tidak boleh mencela memaki orang tersebut yang akan menimbulkan bapak ibu kita dimaki oleh orang lain secara tidak langsung kita yang memaki bapak ibu kita sendiri. Walaupun bukan kita yang mencaci maki bapak ibu kita. Yang mencaci maki orang lain, tapi karena perbuatan kita maka kita ikut kena imbasnya, dosanya. Itu barakallahu fikum. Jadi hindari sesuatu yang menjadikan orang tua itu mendapatkan makian dari orang lain karena perbuatan kita memaki saudara kita sendiri. Kali termasuk dosa besar. Terus berikutnya dibawakan riwayat berikutnya Wan Abdullah ibni Amr ibni Al-As. Riwayat berikutnya dari Abdullah ibni Amr ibni Al-As. Kala berkata berarti ucapannya sahabat ini namanya asar. Namun sahih. Berkata Abdullah ibni Amr ibni Al-As. Minal kabair indallah. Termasuk dosa-dosa besar di sisi Allah. Apa itu? An yastati an ba ar-rajulu liwalidihi an yastastibba ar-rajul seorang termasuk dosa besar ialah seorang menjadi sebab seorang menjadi sebab dicaci makinya kedua orang tua tiba disebutkan maknanya ai sababan lisabil abawain Termasuk dosa besar seorang menjadi sebab dicaci makinya kedua orang tua. Nah, ketemu halaman 48 eh 47 ya. Seorang menjadi sebab yastasibba ai yakunu sababan lisabil abawain sawaun sabba ahadan au ada ahada begitu disebutkan dalam Fadlus Somad yang dimaksud yastasibba seorang menjadi sebab dicaci makinya kedua orang tua baik sabba ahadan baik karena sebab mencaci seorang atau menyakiti orang itu yastasibba dalam makna nah jadi jangan menjadi sebab kita sebagai anak melakukan suatu perkara, ya akhirnya keluarlah makian dan cacian dari orang lain karena sebab perbuatan kita. Nah, di sini dikatakan minal kabair termasuk dosa-dosa besar. Kadang kita menganggap dosa itu kecil. Ternyata di sisi Allah besar وَتَحْسَبُونَهُ hayyina wa huwa indallahi adzim dalam surat An-Nur ayat 15 وَتَحْسَبُونَهُ hayyinan dan mereka menganggap ringan ternyata apa wa huwa indallahi adzim ternyata apa di sisi Allah urusannya apa besar ya. jangan sampai kita Termasuk orang yang seperti ini Mereka menganggap urusannya kecil Ringan Ternyata apa? Di sisi Allah besar Contohnya apa ini? Ini Seorang anak menjadi sebab keluarnya makian dari orang lain kepada bapak ibunya atau yang sejenisnya antum melakukan tindakan jelek. Kira-kira orang tua kita terbawa apa enggak? Kamu si anak Esa, Pak. Hmm. Oh, saya anaknya Pak Tariurja. Oh, dasar. Wah, bapakmu. Ibumu siapa? Ibu saya Tuwinem misalnya. Oh, dasar anaknya. Jadi semuanya kena imbasnya. Hati-hati melakukan kejelekan. Jangan merasa aman. Saya yang nanggung. Tenang aja, Bapak Ibu tidak usah takut. Nanti apa-apanya saya yang nanggung. Tidak bisa. Orang tetap akan mencari anaknya siapa dia, ibunya siapa dia. Cari. Maka jangan merasa nyaman dan tenang ketika melakukan tindakan kejelekan. Bukan hanya bapak ibunya yang dicari. Bocah si kaya. Hmm. Orang mana itu? Oh, orang sana pak. Purbalingga lor. Loreng ngendi? Hmm. Oh, bobot sari. Bobot sarinya mana? Hmm. Sari. Wow, <laughs> kena. Sampai kena kesana. Nanti dicari lagi, siapa sih temennya? Hmm. Biasanya sama siapa? Oh, itu temennya. Oh, ya pantas. Merembet. Jadi tidak merasa ah. Apalagi kita ahlus sunnah. Kita sudah punya kekhususan dalam beragama. Kokoh di atas bimbingan Rasul. Semoga Allah Ta'ala kokohkan selalu diri-diri kita. Nah, Baik, kita masuk pada babu uqubati uquqil waliden. Bab uquq uquq. Uqubati sanksi. Uqubatil waliden. Sanksi durhaka kepada kedua orang tua. Sanksi hukuman durhaka kepada kedua orang tua. عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي بكرة dari Abi Bakrah radhiyallahu anhu Abi Bakrah radhiyallahu anhu Anin nabiyyi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Ma min bin ajdaru ayu ajjala li sahibihi al uqubatu na'am ma'a ma yudakharu lahu minal baghi wa qati'atir rahim artinya ma min danbi tidak ada sebuah dosa ma min danbi tidak ada sebuah dosa hmm. umum. Ajdar ayu ajala lebih pantas untuk disegerakan. Yu ajal disegerakan. Li sahibihil disegerakan balasannya untuk pelakunya, sahib pelakunya. Tidak ada sebuah dosa yang lebih pantas untuk disegerakan ukubatu balasannya bagi pelakunya ma'a ma yudakhirullah bersamaan bersamaan apa yang disimpan di akhirat bersamaan balasan yang disimpan di akhirat siksa yang disimpan oleh Allah ditunda di akhirat ada siksa yang disegerakan di dunia plus nanti di ditunda di akhirat. Apa itu? Yang pertama minal baghi. Yang pertama minal baghi. Baghi yakni melakukan kezaliman kepada orang lain atau kezaliman keluar antaatil imam dalam Fathul Somad al-baghi yakni al-zulm wal khuruj an ta'atil imam. Kezaliman dan memberontak kepada pemimpin atau imam. Ya, itu namanya al-baghi. Kezaliman, al-zulm wal khuruj an ta'atil imam. Keluar dari ketaatan kepada pemimpin. Balasannya di dunia disegerakan dan balasan di akhirat disimpan. Keboliman dan apa tadi? Keluar melawan pemimpin yang sah. Yang kedua, waqati atir rahim dan memutus qati'ah memutus ar-rahim hubungan rahim kerabat nah kerabat-kerabat itu disebut Ar-Rahim. Ada kerabat yang dekat, ada kerabat yang jauh. Diputus. Rawahu Abu Dawud meriwayatkan juga dikeluarkan oleh Imam Bayhaki juga Tirmidhi wa Ibnu Majah wa Ahmad wa Ibnu Hibban dalam mustadraknya dan disohihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Adabul Mufrad. Para kalafik, saya ulangi dari Abdullah dari Abu Abi Bakrah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, Mamin dan bin ajdar ayu ajjala." Tidak ada sebuah perbuatan dosa yang lebih pantas untuk disegerakan balasannya bagi pelakunya dan apa yang Allah simpan dari siksanya di akhirat minal bahi wa qati'atir rahim berupa perbuatan kezaliman dan keluar ketaatan dari pemimpin dan juga memutus apa tadi kasih sayang dengan kerabat Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah tidak ada sebuah dosa yang lebih pantas disegerakan oleh Allah karena kadang ada dosa yang langsung balasannya di di dunia ada sebelum dia pakna. Contohnya apa tadi? Kezaliman. Fataku dulma fa inna dulumatun yaumal yamah. Takutlah kamu berbuat kezaliman. Karena kezaliman kegelapan di akhirat. Dan kalau orang terdolimi doanya mustajab. Di antara doa yang mustajab dakwatul madlum, doa orang ter aniaya. Doa orang ter aniaya. Jangan sampai melakukan kezaliman kepada tetangga, kepada saudara. Bok sampai dia berdoa, doanya apa? Mustajab. Ya. Hati-hati. Juga dosa yang disegerakan balasannya apa tadi? Ber, e, keluar dari taat kepada imam, pemimpin, pemberontak, khawarij, huruj, ya. Allah katakan kepada mereka orang-orang yang membuat makar wala yahikul makru illa bi ahli tidaklah berhak mendapatkan makar kejelekan kecuali bagi pelakunya yang membuat kezaliman, makar itu akan dibalas di dunia. Lihat para khawarij eh, di dunia ditangkap, dikejar, ditembak eh, di dunia. Kenapa? Karena dia melakukan al-baghi. Melakukan al-baghi, pemberontakan, perlawanan kepada pemimpin. Ya. Faqatilul lati tabkhi hatta tafi'a ila amrillah. Wa in ta'ifata minal mu'minin. Kalau ada dua kelompok orang mukmin iktatalu. Maka lo katakan faqatilul lati tabkhi. Perangi orang-orang yang mereka melakukan bagha. Melampaui batas. Melawan. Hatta tafi'a ila amrillah. Sampai kembali ke jalannya Allah. Jadi boleh mereka diperangi. Itu di dunia. Sebelum nanti di nah? diadab di akhirat. Makanya kata Nabi, gila bunar. Khawarij itu anjing neraka. Hmm, hati-hati dari gerakan khawarij yang melakukan al-baghyu. Hmm. Taib. Yang kedua apa dalam bab ini? Memutus kasih sayang kepada kerabat. Di antara kerabat yang paling dekat kedua orang tua. Memutuskan hubungan baik dengan orang tua. Ibunya sakit, tidak mau nengok. Apa masalahnya? Tersinggung. Ya, tersinggung pernah ngomong ini, ah saya males. Akhirnya tidak pernah berziarah kalau kelaziman kita ziarah pas libur panjang misalnya apa? Idul Fitri ya. Ah, libur panjang Idul Fitri. Ziarah sudah lazim, lalu ziarah. Supaya menyambung apa? Silaturahim, tidak punya waktu lain. Nah, secara uruf dikembalikan kepada uruf yang namanya menyambung. Uruf itu kata Syekh Utsaimin, menyambung silaturahim itu dikembalikan kepada Uruf apa itu uruf? Kebiasaan. Oh, biasanya di daerah sini e, menyambung berarti datang berkunjung, berkumpul, ya. Walaupun tidak mesti harus lebaran. Ya, mungkin sebulan sekali. Ya kembalinya kepada urufnya masing-masing. Siaroi, jangan diputus. Walaupun pernah mungkin mengucapkan kalimat yang tersinggungnya kita. Pokoknya saya sudah marah, haram kaki saya menginjak apa? Rumahnya. Nah ini sudah namanya memutus silaturahim. Dibalas di dunia sebelum di akhirat. Dari hadis ini disebutkan faidah. Fihi tanbihun ala anal bala'a bisababil qati'ah fid dunya Layat faubala al akhirah. Dalam hadis ini sebagai tanbih peringatan. Hadis ini sebagai peringatan ala anal bala bahwasanya petaka disebabkan al-qati'ah memutuskan hubungan fit dunya di dunia. Hmm tanbih, peringatan bahwa bala petaka disebabkan dosa memutuskan ar-rahim nah, di dunia. Dan ini layat fa'u bala al-akhirah tidak bisa menolak balasan di akhirat. Iya. Hanya di dunia melakukan suatu perbuatan yang tercelak dan itu petaka memutuskan hubungan baik dengan orang tua, maka di akhirat dia mendapatkan bala berikutnya. Yang kedua, wafil hadis takjil bayanu takjili ukubatil bagi Hadis ini juga menjelaskan tentang penjelasan takjilil ukubah disegerakannya siksa al-baghi melampaui kedolima atau e, disegerakannya balasan perbuatan zalim. Waman ya'uqul walidain dan orang yang durhaka kepada orang tua. Disegerakan balasannya. Penjelasan disegerakan balasan atau siksa orang yang membuat kezaliman dan juga durhaka kepada orang tua atau yaqta'u rahimi atau memutus rohimnya. Memutus apa? Rohimnya. Dibalas di dunia. Sengsara pak. Mau ketemu sudah saatnya temannya pada ketemu kita sendiri tidak ketemu. Yang lain bisa datang kita tidak mau datang akhirnya apa? Yang lain bahagia kita sendiri tidak bahagia kakak adiknya semuanya ketemu bapak ibunya kita sendiri karena memutuskan rahim akhirnya anak-anak kita ikut kena imbasnya itulah bahayanya di dunia sebelum di akhir dalam hadis ini pula dijelaskan tentang takjilul ukubah bitafawut min dan bin ila akhar disegerakannya siksa di dunia itu yatafawut bertingkat jenis dosanya. Ya tafawud min dan bin ilah bertingkat namanya dosanya. Karena dosa itu tidak sama tingkatannya. Ada yang besar dan sangat besar, ada yang besar tidak sangat besar, ada yang kecil. Dan di antara dosa besar yang sangat besar ini durhaka kepada orang tua. Dan di antara bentuk durhaka kepada orang tua itu tadi dosanya akan disegerakan ya ada seorang anak dia kepada ibunya sangat pemberani kalau minta sesuatu ngamuk tidak dikasih ngamuk ranjangnya diwalik lemarinya dibalik hancur perabotnya Saking marahnya sang ibu dia katakan, dasar anak susah. Nanti kalau kau punya anak, kalau punya anak, saking mangkalnya sang ibu sudah tidak kuat. Bertahun-tahun diperlakukan seperti itu. Keluar kalimat, kalau kamu punya anak. Ayah sang anak ini menikah sekian tahun, tahun, tahun, tahun tidak punya anak. Dicek ke dokter sehat, istrinya dicek sehat, semuanya sehat. Kok tidak punya anak? Ayah sang ibu mengatakan, aduh saya menyesal. Kenapa bu? Kenapa saya dulu ngomong kepada anak saya kalau punya apa? Anak. Akhirnya ternyata sampai dia meninggal tidak punya anak doa ibu. Didoakan jelek oleh seorang ibu Allah kabulkan di dunia. Dan banyak cerita. Dan itu kasus yang menunjukkan sebagai ibrah bagi kita. Jangan sampai kita melakukan suatu tindakan dosa yang bisa disegerakan oleh Allah adabnya. Kalau dongeng, dongeng banyak ya. Apa? Dongeng maling gundang, itu dongeng namanya. Kalau ini bukan dongeng, ayat, hadis. Kita harus lebih percaya. Kalau dongeng kan untuk anak-anak ya. Kalau ini hadis, ayat sebagai pedoman hidup kita dalam berkeluarga dengan ibu bapak kita. Taib. Jadi perbuatan melampaui batas, perbuatan memutus silaturahim ini dosanya akan dibalas segera di dunia sebelum di akhir. Baik, itu beberapa fawaid penting. Baik, kita lanjut hadis berikutnya. Baik. Babu dakwatul walidain. Dakwatul Waliden Bab dakwatul Waliden Doa kedua orang tua. Dakwatul Waliden Doa kedua orang tua. Had An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya. Qala Nabiyu bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salasud musta'awatin mustajabatin. Ada tiga doa-doa yang mustajabat. Doa yang mustajab dikabulkan oleh Allah langsung. Salah sudah awatin mustajabat ada tiga, tiga ya, di antara ada tiga doa doa yang mustajabat. Taib. La syakka tidak ada keraguan terkabulnya doa itu. La syakka tidak ada keraguan terkabulnya doa itu. Yang pertama dakwatul madlum doa orang teraniaya. Madlum. Doa orang terdolimi, teraniaya. Yang kedua, dakwatul musafiri. Doa orang yang safar. Perjalanan jauh. Dosisi safar. Yang ketiga, lah ini babnya dakwatul waliden ala walidihima. Doa orang tua untuk anaknya dakwatul waliden dakwah doa orang tua untuk anaknya hadis rawahu Abu Dawud Tirmidzi Ibnu Majah wa Ahmad dan disohihkan oleh Syekh Albani dalam Sohih Adabul Mufrad. Ma'asirul muslimin rahimani wa rahimakumullah disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di sini ada tiga macam doa yang mustajabat tidak diragukan terkabulnya. Salah sudah awat. Artinya, iya, disebutkan dalam Fadlus Somad tiga macam doa. Da'awatuha ula Doa untuk mereka-mereka itu mustajabat terkabulkan. Liman ahsana ilaihim wa alaman asa ilaihim. Bagi orang yang berbuat baik kepada mereka, bagi orang yang berbuat jelek kepada mereka, ya, yang berbuat baik atau yang berbuat apa? jelek pada bapak, pada ibunya. Li'anna du'aahum, kenapa doa mereka mustajab? Kenapa doa-doa mereka itu mustajabat. Yang pertama, li'anna du'aahum yakunu kotil qalbi. Karena doanya mereka dengan kelembutan hati. kotil qalbi. dengan kelembutan apa? Hati. Ya dengan kelembutan hati. Hati yang paling dalam sana. Kalau orang punya anak Orang punya anak Anaknya Masya Allah Taat, soleh, solihah Menyentuh hatinya Maka didoakan oleh sang ayah dan sang ibu Dari hati yang paling dalam Demikian pula kalau bapak anaknya terlihat jelek, dolim kepada bapak ibunya, itu sudah perasaan yang paling dalam. Ya apa tidak? Sudah tekan ubun-ubun marahnya, sudah tidak sanggup. Akhirnya dengan hati yang paling dalam sana. Maka dalik demikian pula dakwatul walidin. Demikian pula doa kedua orang tua. Tasmulu dakwah walida liwalidihima wa alaihi liyas'a fi maradihima wa yatajniba sakhatihima. Jadi termasuk doa kedua orang tua untuk anak ya yang dia telah berusaha untuk mendapatkan keriduannya sehingga orang tua ketika berdoa untuk anaknya itu akan terkabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, ada tiga macam doa yang terkabul di antara tadi orang yang terdolimi. Yang kedua dakwatul musafir. Berkata Imam Manawi, adapun orang yang terdolimi, fadolam falidolamatihi wa qahrihi. Karena karena sebab kondisi terdolimi oleh orang yang berbuat dolim kepadanya Amal musafir fali hurbatihi. Kalau orang yang safar karena hurbahnya, asingnya. Dia sendiri, bapak ibunya jauh, kerabat-kerabatnya jauh, dia sendiri. Wawah datihi dan bersendiriannya dia asing, tidak ada teman dan juga dia dalam kondisi sendiri yang dibawa cuma baju dan bekal secukupnya kan begitu pada kondisi hurbah asing dari keluarganya. Tidak ada teman. Sedang safar jauh. Kanan kiri orang lain. Orang haji. Kumpul orang sejagat. Kanan kiri siapa ini tidak kenal. Istrinya ditinggal, anaknya ditinggal, pak D-nya ditinggal. Tidak ada yang kenal di situ sendirian. Ya, hurbah. Dan juga dia bersendirian. Tidak ada teman bersendirian lagi. Kalau ada apa-apa, mau ngomong ke siapa? Ke kanan, orang Belanda. Tidak bisa ngomong Belanda. Belah kiri orang Amerika tidak bisa ngomong Amerika. Depannya orang Arab tidak bisa ngomong Arab. Mau ngomong apa? Diajak ngomong Jawa ada nyambung. <laughs> Sudah ngeluh aja kepada Allah, ya Allah. <laughs> Nah itu yang paling pol manggil bapak ibunya jauh. Yang paling pol dia mengeluh kepada Allah, ya Allah. Nah, disitulah rahasia ya. kenapa orang musafir doanya apa? Mustajab. Hmm. Yang ketiga, doa uh, orang tua kepada anak. Kenapa? Kata Imam Manawi falirif ati manzilatihi karena ketinggian kedudukan orang tua kedudukan orang tua kepada anak ketinggian kedudukan orang tua kepada eh, di, eh, pada ya, karena orang tua itu memiliki kedudukan sangat tinggi di hadapan anak sehingga kalau dia berdoa kepada Allah Allah segera akan apa? Mengabulkan. Makanya jangan mendoakan jelek kepada anak. Jangan sekali-kali. Anak walaupun susah, angel, jangan keluar doa apa? Jelek. Khawatir ada waktu-waktu yang mustajabat, sudah waktunya mustajabat, yang mengucapkan adalah ayah atau ibunya, akhirnya doanya apa? Makbul. Ya. Coba antum marah sama anak. Kalau sampai keluar makian, cacian, apalagi doa, ya, doa jelek, tak doakan semoga jadi maling. Coba, kalau benar jadi maling siapa yang rugi? Ya bapak ibunya sendiri. Anak ngambil uang tidak ngomong. Jelek apa tidak? Jelek. Yang diambil berapa sih? 10 ribu, 10 ribu sedikit. Coba kalau sampai didoakan semoga jadi maling, kalau jadi maling beneran siapa yang rugi? Ayah ibunya. Aslahakallah. Nah, kan begitu? Semoga Allah memperbaiki keadaanmu nak. Wafakokallah Semoga Allah berikan taufik kepadamu nak. Jangan keluar kaki empatnya. Ya. Jangan. Coba kalau jadi kaki empat beneran. Siapa yang rugi? Kita. Doakan. Aslahakallah. Taib. <clears throat> Itu penjelasan Imam Nawawi kenapa doa mereka yang bertiga tadi terdolimi orang musafir, orang tua kepada anak karena kedudukan mereka sangat tinggi. Di, orang tua sangat tinggi di hadapan anak. Baik. Selanjutnya an Abi Hurairah hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma takallama mauludun tidaklah berbicara maulud, anak yang dilahirkan minan nas dari kalangan manusia fi mahdin di saat masih dalam ayunan apa ya mahad itu masih di pangkuan buean bayi masih bayi tidaklah berbicara anak yang dilahirkan di saat masih mahd masih di pangku masih bayi jabang bayi illa Isa ibni Maryam kecuali yang pertama siapa Isa ibnu Maryam hmm. tidaklah anak yang dilahirkan dari kalangan manusia bisa berbicara di saat masih dalam buayan, masih jabang bayi ya buean kecuali yang pertama Isa ibni Jurej. Isa ibni Maryam wa sahibu Jurej. Dan sahibu Jurej. Ya, ini anaknya apa? E, sahibu Jurej, kisahnya Jurej. Yang pertama, Isa ibni Maryam ketika lahir Nabi Isa lahir dan ibunya bernadar. Apa nadarnya? Ibunya tidak akan berbi cara. Falan ukalimal yauma insiya. Saya tidak akan bicara dengan orang. Maka ketika Nabi Isa masih di pangkuannya, di buayanya dalam kondisi masih jabang bayi, orang bertanya, siapa bapakmu? Siapa kamu? Maka sang bayi tadi mengatakan, Ana Abdullah. Hmm, saya adalah Abdullah. Masih bayi bisa ngomong. Hmm. Yang kedua, Kisahnya siapa ini? Jurej. Kisahnya siapa? Jurej. Nanti akan dibacakan. Yang ketiga ada kisah juga Ashabul Ukhdud. Ashabul Ukhdud itu kisah negeri Yaman. Di sana ada seorang raja yang mengaku dirinya Rob. Lalu dikisahkan kemudian ada anak kecil yang kemudian diajari oleh seorang rahib tauhid dan kemudian anak muda ini ditangkap karena mendakwahkan tauhid dan sang rahib pun dibunuh digergaji maka anak muda atau anak kecil ini pun akhirnya ditangkap dibawa ke tengah laut dilempar para pasukannya hancur di tengah laut dibawa ke atas bukit gunung gunungnya bergoyang mati semua dan dia selamat. Sampai akhirnya si anak kecil tadi minta dipasang di tiang. Dikumpulkan orang seluruhnya supaya menyaksikan terbunuhnya dia. Akhirnya apa kisahnya? Disuruh pemanahnya membaca Bismillah Rabbi hadal hula. Di, diarahkan ke pelipis kanannya. Pak bidikan panahnya ke pelipis sebelah kanan. Begitu dibidik, maka sang pemanah membaca Bismillah. Maka penduduk negeri mendengar ada Allah Rob yang disembah anak kecil ini. Gitu dipanah plek. Nah, ternyata kena pelipisnya, diusap langsung meninggal. Apa yang terjadi? Maka masyarakat kemudian masuk Islam Amanna bi Rabbi hadal hulam. Kami beriman kepada Allah. Rob Tuhan anak ini. Akhirnya raja marah. Bikin parit. Di setiap gang-gang, jalan-jalan bikin parit. Dan dinyalakan api. Yang beriman masukkan ke api. Yang tidak beriman bebaskan. Akhirnya terjadi kisah dalam kisah Ashabul Uhdud ada seorang ibu hmm, yang masih dalam kondisi menyusui anaknya, si kecil bayi, belum bisa bicara bayi ini. Begitu sang ibu di depan parit, maka sang ibu maju mundur, maju mundur, maka sang anak si kecil tadi si bayi itu bicara ya Umayyah wahai sang ibu anti alal hak kamu di atas kebenaran maka sang ibu pun menjatuhkan dirinya ke dalam parit. Masya Allah. Atas nasihatnya siapa? Sang bayi. Itu kisah ashabul uhdud. Bayi bisa ngomong. Nah, karena yang bisa ngajari bicara itu Allah. Ya, bukan umur. Tidak bayi kurang tahu ngomong ya tiga tahun belum bisa ngomong ya berdoa di, didoakan bagaimana biar bisa ngomong diikhtiari semampu kita berdoa kepada Allah karena yang mengajarkan kita bisa bicara Allah Ar-Rahman Allamal Quran Khalaqal Insan Mahul Bayan Allah yang mengajarkan Al-Bayan bisa bicara Nah diantara anak kecil yang bisa bicara ini Isa dan sahibu Jurej. Kila. Ditanyakan, Ya Nabi Allah, wa ma sahibu Jurej? wa Nabi Allah, siapakah kisahnya si Jurej itu? Kala fa inna Jurejan kana rajulan rahiba. Jurej adalah ahli ibadah di Sauma'ah. Sauma'ah tempat ibadahnya mereka namanya tempat ibadahnya orang Nasoro namanya Sauma'ah gereja kalau bahasa Indonesia. Wa kana ra'i baqar ya'wi ila asfali sauma'atih dan adalah seorang penggembala bakor sapi ya'wi ila asfali sauma'atihi berlindung di bagian bawah eh, tempat ibadahnya Jurej Wa kanat imra'atun min al qaryah takhtalifa ila ra'i adalah seorang wanita imra'atun seorang wanita maka ada seorang wanita yang kemudian dia berhubungan dengan penggembala sapi ini ya mondar mandir perempuan ini penduduk kampung itu mondar mandir ketemu dengan siapa tadi penggembala sapi tahtalif maksudnya mondar mandir bertemu dengan penggembala sapi perempuan ini perempuan penduduk kampung ini sering mondar mandir bertemu dengan penggembala sapi hmm, apa yang terjadi fa'atat ummuhu yauman faqalat ya juraij nah dalam kisahnya dalam kisahnya maka datanglah sang ibu pada suatu hari dan berkata ya Jurej, wahai wah wahwa yusolli. Dalam kondisi surat sedang apa? Salat. Ya. Jurej sedang melakukan salat. Faqala fi maka berkata di dalam dirinya berkata apa? Tapi di dalam dirinya apa ya? Batin ya. Batin. Ngomong di batin sana. Wah wahyu yusalli dan dia dalam kondisi apa? Salat. Jadi kalau orang salat dengar apa tidak? dengar. Salat yang khusyuk itu tetap mendengar. Jangan dibayangkan salat yang khusyuk itu salat tidak dengar apa-apa. Berarti tuli ya. <laughs> Salat yang khusyuk ya tetap mendengar. Maka Juraj sedang salat dan kemudian dia berkata, umi wa salati." Ibuku atau salatku. Maksudnya saya memenuhi panggilan ibuku atau saya melanjutkan sholatku. Ada dua perkara yang sama-sama penting. Sholat dan memenuhi panggilan ibu. para Barakallahu Ada yang mengatakan sholatnya sholat sunnah. Itu bukan wajib. Sehingga kalau seandainya diputuskan, karena ini juga wajib, ini juga sunnah, mana yang didahulukan? ini wajib dipanggil ibu. Salatnya salat apa? Sunnah. Mana yang didahulukan? Eh? Yang wajib. Seharusnya. Maka kemudian eh, faro'a ayyuthira salatahu. Maka dia melihat lebih mengutamakan salatnya. Ya. Suma sorohab bihisannya. Kemudian ibunya teriak kedua kalinya. Ya Juraj gitu. Suma sarahat, kemudian teriak salisah yang ketiganya. Sampai tiga kali dipanggil ibu. Fakala. ummi wa sholati. Saya memenuhi panggilan ibuku atau aku melanjutkan apa ya? Sholatku. Fara'a ayyuthira sholatah. Juraj memandang menyelesaikan apanya? Salat sunnahnya. Falamma lam yujibha setelah Jurej tidak memenuhi panggilan sang ibu, qalat ibu pun berdoa. Apa doanya? La amataka Allah ya Jurej hatta tanzura fi wajhil maus maisat suman sarfat. La amataka Semoga Allah tidak mematikan engkau wahai Jurej. Sehingga engkau melihat sehingga engkau melihat pada wajah pelacur. Kemudian dia pergi. Jadi doanya cuman semoga Jurej sebelum mati diperlihatkan di depan matanya wajah pelacur. Wajah apa? mau misat wajah pelacur atau besina atau pelacur mau misat hmm, doanya lebih ringan ya jadi doakan tidak akan mati kecuali dia akan melihat di depannya wajah bezina cuma lihat wajah bezina tidak lebih dari itu hmm. tidak doakan yang lebih jelek dari itu cuman sebelum mati akan dia mendapatkan melihat di depan wajahnya berupa wajah pezina. Doanya ibu itu. Kemudian insarafat ibunya pun kemudian apa? Pergi. Maka lanjut kisah fautiyal malik bitil kalmarah wa waladat. Maka dalam kisah lanjutnya didatangkanlah perempuan yang punya anak itu Kehadapan raja. Hanya nah, kan dalam kisah tadi perempuan kampung yang di mondar mandir dengan penggembala apa tadi? Sapi akhirnya punya anak. Hmm. Ditangkap oleh raja. Maka sang raja bertanya, "Miman kamu hamil? Siapa laki-lakinya?" Hmm. Karena perempuan hamil mesti ada yang meng Amin. Siapa yang menjadi anak-anak ini? Siapa bapaknya anak ini? Kolat perempuan itu mengatakan min jurej dari hasilnya hubungan dengan jurej. Ini pengakuan ya. Perempuan mengaku seperti itu. Ini akibat perbuatannya jurej. Kolat asahibu sauma'ah apakah dia pemilik Sauma'ah tempat ibadahnya orang Nasr gereja itu kalau bahasa kita. Apa dia penghuni gereja itu? Qala na'am. Perempuan yang punya anak tadi iya. Qala idhabu sauma'atahu atuni bihi. Rajanya memerintahkan kepada prajuritnya, pergi ke gereja itu, bawakan jurit ke sini. Fadarabu sauma'atah bil faus. Maka mereka memukul gerejanya tadi, tempat ibadahnya tadi bil faus dengan apa namanya? bugem atau apa? ya, alat untuk menghancurkan gedung apa namanya? Martel atau apa? Atau palu? Atau arit? Ya pas saya bugem lah mungkin. Bil faus. Hatta wakoat sampai tempat ibadahnya hancur. Faja'alu yadahu ila unuqih bihablin. Akhirnya jurid ditangkap dan kedua tangannya ditaruh di leher, diikat. Nah, kayak gini ya. Kayak gini apa kayak gini? Di leher, apa kayak gini? Ya, pokoknya kedua tangannya di leher, Pak. Mungkin kayak gini ya. Saya tidak lihat sih cuman ya kurang lebih lagi. Kayak gini atau kayak gini. Ini leher, diikat. Sumantuli kabeh, kemudian dibawa pergi ke raja. Nah begitu sedang berjalan menuju tempat sang raja Famurra alal maumisat faro'ahunna fatabassama. Maka dilewatkanlah jurid di hadapan maumisat wanita-wanita pelacur. Faro'ahunna maka jurid melihat mereka-mereka itu fatabassam dan mereka itu tersenyum. Wahuna yang durna ilahi finnas dan mereka melihat kepada manusia fakal malik itu doanya ibu ya. Jadi Jurej jalan dan melewati para pezina tadi. Itulah doa ibu. Faqala al-Malik, "Ma tas'amu hadhihi?" Qala, "Ma tas'amu?" Tas'amu anna waladaha minka. Apa yang kau anggap? Apa yang kamu anggap wahai Jurej tentang anak ini? Tas'umu anna waladaha minka. Perempuan ini menganggap ini anakmu. Qalat. Qala anti tas'umin. Wahai wanita yang berzina, engkau menganggap itu anak saya? Anak dari saya? Qalat. Naam. Iya. Aina hadha sahir? Mana si bayi? Qalu huwa fi hijriha. Itu di pangkuannya. Fa'akbala alaih. Maka Junaid menghadap kepada si bayi tadi. Faqala man abuk. Hmm, si bayi ditakoni. Man abuk siapa? Bapakmu. Kala sang bayi menjawab Ra'i al-Baqar Penggembala sapi Yang tadi sering mondar Mandir berduaan dengan perempuan ini Kala al-Malik Anaj'alu sawma'ataka min dahab. Tentunya raja malu ya. Masya Allah. Ternyata bayi bisa ngomong dan mengakui sang bapaknya. Penggembala sapi. Maka sang raja mengatakan, apakah kami akan bangun untukmu tempat ibadahmu kami buat dari emas? Minta dari emas? Walala. Julid mengatakan, tidak usah, jangan. Jangan. Jangan. Lalu tanya lagi. Min fitnah. dari perak. Kita buatkan rumah ibadahmu dari perak. Qala la, jangan. Qala fama naj'aluha? Lalu apa yang akan kami jadikan dengan tempat ibadahmu? Rudduha kama kanat kembalikan seperti semula. Terbuat dari tanah. Hmm. Terbuat dari tanah gitu tawaduk jurej tawaduk minta dikembalikan seperti semula tidak lebih dari itu qala faman ladzi tak, maka ditanya oleh orang apa yang membuat kamu tersenyum ketika melewati wanita bezina tadi apa yang bikin kamu tersenyum wahai jurej qala amron tuh suatu urusan yang saya tahu apa itu? Adrokatni dakwatu ummi. Saya telah mendapatkan doa ibuku. Ya, summa akhbarohum. Lalu Juret bercerita kisahnya ketika sedang sholat dipanggil ibu tidak peduli lagi dengan sang ibu. Ini doa ibuku. Saya tidak akan mati sampai benar-benar lewat dan melihat wajah-wajah para pelacur. Itu makanya ketika saya lewat mereka itu senyum. Senyumnya bukan karena apa yang lain ya. <laughs> Senyumnya kelingan doanya sama. Kalau antum beda ya senyumnya. <laughs> Ini senyum itu karena ah, iya ibu saya dulu itu. Bukan senyum kepada perempuan-perempuan itu tadi. Itu sudah cukup orang ahli ibadah lewat di hadapan perempuan-perempuan itu bersenyum bukan karena lihat perempuannya tadi, senyumnya itu ingat nasihat dan pelajaran dari doa siapa? Ibunya. Ini doa ibu saya ini. Demikianlah kisah Juraj insyaallah cukup sudah mendekati zuhur wassalamualaikum nabi Muhammad subhanakallah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi alamin